Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah mandumah usul fiqh yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, sahibun nazmi wa sahibul matan. Sahibul matan wa sahibul syarah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Kata beliau halaman 29 bagian bawah itu, qalu al-mu'idul mubni yaitu masih mensyarah pembukaan. Masih mensyarah pembukaan yang disampaikan oleh beliau di awal-awal kitab kemarin pantun itu. Alhamdulillahil mu'idil mubdi, mu'tin kulla kullaman yastajdi. Syahidnya sekarang al-mu'id al-mubdi. Hadani waswan, hadani wasfani ma'khudan min qauli ta'ala innahu huwa yubdi wa yu'id. masya allah Jadi beliau bikin pantun tidak sembarangan, ada landasannya. Dua sifat ini Nah, dua-duanya diambil dari firman Allah Taala, Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sesungguhnya Dia ya Allah Taala, zat yang yubdi, yang mengawali semua makhluk ini. Maksudnya mengawali bagaimana? Mengawali penciptaannya. Amlum, mengawali penciptaannya. Wa yu'id dan yang akan mengembalikan mereka semuanya. Dikembalikan, dihidupkan kembali, ya enggak? Nah, barakallahu fikum sebagaimana hadis yang sudah kita lewati, kullu bani adam yaquluhu at-turab illa azmaz dzanab. Minhu khuliq wa fihi yurakkab. Semua Bani Adam akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor. Dari tulang ekor itu akan diciptakan kembali dan akan disusun kembali. Naam. Kita lihat di sini, fahuwal ladzi yubdiul asya. Maka dialah zat yang apa? Yang mengawali penciptaan segala sesuatu. Wa huwal ladzi yu'iduha. Dan dialah zat yang akan mengulangi kembali fahuwa mu'idul asya ba'da talafiha. Maka dialah zat yang apa? yang akan mengembalikan segala sesuatu dikembalikan semula setelah apa? hancurnya dan juga hilangnya sesuatu tersebut. Paham belum? Manusia dah hancur, lebur, jadi tanah, tinggal tulang ekornya Allah Taala balikkan kembali, bangkitkan kembali. Nah, kita lihat. Wa min dzalika iyalatul abdan ba'da mautiha. Termasuk di antara Nah, barakallahu fikum hal tersebut adalah yaitu mengembalikan badan-badan setelah apa? Setelah matinya badan tersebut, rapuh sudah hancur dikembalikan seperti semula awal penciptaannya kama bada'na awala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin sebagaimana awal permulaan kami ciptakan kami akan mengulang kembali sebagaimana awal permulaan tadi itu kita lihat wa huwa ta'ala al-mubdi' al-mudhhir lil asya' al-mubin laha Allah Subhanahu wa taala ada zat yang apa yang mengawali penciptaan Al-mudhir yang menampakkan lil asya' pada semua perkara yang ada al-mubin yang menjelaskan, menggambelankan, nampak jelas lah pada pada perkara-perkara tersebut karena awal mulanya enggak ada. Setelah ada kan nampak jelas, ya enggak? Setelah ada diciptakan nampak jelas, gamblang. Wal aud ilaihi azza wajalla dan a. nah barakallahu fikum kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah taala wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh. Dialah zat yang mengawali penciptaan dan kemudian yu'iduh akan mengulangi kembali. Paham ya? Akan mengulangi kembali penciptaan tersebut. Mudah atau tidak? Mudah sekali wa madzalika 'ala bi bi'aziz. Naam. Yang demikian bagi Allah Taala bukan perkara yang sulit. Inna dzalika 'ala yasir. Sesungguhnya seperti itu bagi Allah Taala sangat-sangat mudah. Fal but'u. Naam. Fal but'u fal bat'u. Fal bat'u atau fal but'u? Bada'a yabda'u bada'a yabda'u bat'an atau but'an? Batang kelihatannya ya. Nah, Fal bad'u min indih wal 'aud ilahi azza wa jal. Maka pemulaian itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan pengembalian pun akan kembali kepadanya Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala Allah Ta'ala berfirman wa anna ila rabbikal muntaha wa anna ila rabbikal muntaha dan bahwasanya hanya kepada lah nam semuanya itu akan berakhir, akan dikembalikan maksudnya. Naam. Wal mu'id wal mubdi Eh, zat yang mengulangi kembali penciptaan dan juga yang mengawali penciptaan laisa min asmaillah ini. Lafaz mu'id dan mubdi ini bukan termasuk nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok bukan termasuk nama Allah Subhanahu wa taala? Karena dalam menetapkan nama, nama barakallahu fikum itu tauqifiyah. Apa tauqifiyah? Hah? Apa tauqifiyah? Ya, eh, benar. Tauqifiyah itu terhenti di atas dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi enggak boleh sembarangan. Mu'id, mubdi' bukan namanya. Mutakallim bukan namanya. Nazil bukan namanya. Tapi para ulama memperbolehkan dalam bab apa kemarin? Al-ikhbar, pengkabaran. Itu boleh. Kita lihat. Walakinahuma min awsafih, tapi kedua-duanya adalah merupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kama naqul al-mutakallim laisa min asma'illah. Ya enggak? Mutakalim walaupun Allah Taala memiliki sifat kalam, berbicara, tapi mutakalim bukan termasuk namanya. Lakinnahu yusaf bi annahu mutakalim. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala disifati bahwasanya Allah Taala itu adalah zat yang berbicara. Para ulama mengatakan boleh min babil ikhbar, pengkabaran. Karena bahasa Arabnya yang berbicara apa bahasa Arabnya mutakalim. Bahasa Arabnya yang turun apa? Nazil. Tapi untuk isbat hati-hati. Enggak boleh sembarangan. Menetapkan nama harus berlandaskan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa huna nakul di sini bisa jadi kita katakan inna fi hadainil wasfain bara'atul istihlal. Ini penting ini. Sesungguhnya enam penyebutan dua sifat ini ada bara'atul istihlal. Dikenal bara'atul istihlal. Para ulama terkadang menempuh jalan ini. Bara'atul istihlal itu seorang pengarang kitab menyebutkan di mukadimahnya eh, pembukaannya itu paham ya? enam yang ada keterkaitan dengan pembahasan kandungan kita tersebut. Paham belum? Jadi Bara'atul Istihlal itu seorang mualaf, seorang pengarang kitab menyebutkan di dalam mukaddimahnya, mukaddimah itu berarti pada pembukaannya itu nah beberapa perkara yang ada keterkaitan dengan pembahasan dalam kitab tersebut. Paham belum? Nah, sekarang antum melihat, Nah, dua sifat. Al-mu'id, al-mubdi. Nah, itu nanti ada keterkaitan dengan pembahasan yang akan kita bahas nanti itu. Paham ya? Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya al-mubdi kan asal. Ya enggak? Nah, al-mu'id yang dikembalikan kan cabang. Nah, al-asl wal far'u ada enggak pembahasan dalam kitab usul fikih? Ada kan? Ada. Contoh yang lain kalau antum mau lihat dekatnya karya al-Imam Ibnu Hisham rahimahullah taala. Kita apa itu? Qatrun Nada. Qatrun Nada itu antum lihat awalnya. Beliau menempuh cara Naam baratul istihlal. Ha? Nah, liman khafadha, liman rafa'a, liman nasaba. Iya enggak? Rafa, nasab, khafat. Ada enggak pembahasannya dalam kotoran ada? Ada. Namanya bara'atul istihlal. Jadi bara'atul istihlal, seorang muallif, seorang pengarang kitab menyebutkan di mukadimahnya beberapa perkara atau beberapa lafaz yang ada keterkaitan dengan pembahasan nanti. Paham belum? Nah, seperti itu. Tapi penyebutannya itu sangat halus. Kalau orang enggak memahaminya, enggak ada keterkaitannya, tapi kalau dipahaminya ada keterkaitannya. Tadi itu, liman khafadha, liman rafa'a, ah, liman nasaba. Seakan-akan kan biasa aja, padahal rafa', nasab, khafat itu yang diambil. Paham belum? Nah, dalam mukaddimah qatrun nada antum bisa lihat contoh-contoh bara'atul istihlal. Kita lihat. Wa bara'atul istihlal an ya'tiyan nadhim awil mu'allif fi khutbatil kitab bima yadullu ala mawdu'il kitab, ya kan? Bara'atul istihlal itu adalah seorang pembikin pantun atau seorang mu'allif pengarang kitab tersebut mendatangkan di khutbah kitabnya itu, di mukadimah khutbah kitabnya itu, mendatangkan suatu kata yang menunjukkan atas apa? Inti pembahasan kitab tersebut. Dan nah, sekarang inti pembahasan kitab masalah apa sih? Usul dan furu', ya enggak? Al-aslu, asalnya, cabangnya apa? Ya enggak? Usul fikih. Kaidah fikih ya kan ada asalnya, ada cabangnya. Ada kaidah usulnya, ada cabangnya. Paham belum? Seperti itu. Kita lihat. Famasalan sebagai contoh, perhatikan situ ya, sebagai contoh, idza kunta, idza kuntu u'allif kitaba fikhin aqul, Ini contohnya nih. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan contoh baratul istihlal. Apabila aku mengarang suatu kitab, kitab fikih, aqul aku katakan alhamdulillahilladzi faqqaha man arada bihi khairan fid Ini contohnya. Maksudnya kitab fikih itu kan biar orang itu memahami. Nah, contohnya beliau kalau ngarang kitab fikih Beliau mengawali kitabnya alhamdulillahilladzi faqqaha man arada bi khairan fid din. Segala puji min Allah zat yang telah memberikan apa? Nah, pemahaman bagi orang yang Allah telah kehendaki padanya kebaikan dalam agama. Ada enggak pembahasan masalah fikih? Ada kan? Yufaqihu fid din, fikih. Ayo itu. Nusami hadza bara'atul istihlal. Yang seperti ini kita namakan bara'atul istihlal, yakni anna hadza min bara'atil kitab, min bara'atil katib bahwasanya ini merupakan apa? Merupakan nabarakal barakal baraah. Baraah itu kepandian, kemahiran al-katib seorang penulis karena mahirnya, pinternya, pandainya sehingga beliau bisa menyisipkan. Menyisipkan di dalam kodimahnya itu eh inti atau kandungan daripada kitabnya. Paham belum? Kalau orang enggak mencermati kan dikirain biasa aja. Tapi kalau mencermati dicermati kembali, oh ini ada keterkaitannya dengan pembahasan fikihnya misalkan. Seperti itu. Jadi bara'ah itu kemahiran, kepandaian. Nah, kata beliau, an hadha min bara'atul katib awil mu'alif annahu ata bil fil khutbah bima yadullu ala mawdu'il mu'allafih." Allah. Kata beliau maksudnya adalah apa? Bahwasanya ini perbuatan ini merupakan apa? Merupakan kemahiran dan kepandaian. Eh? Nah, barakallahu fikum seorang penulis atau nah seorang pengarang kitab bahwasanya dia mendatangkan di khutbahnya, pembukaannya sesuatu yang menunjukkan atas apa? kandungan karangan atau karyanya. Paham belum? Jadi ini sangat-sangat apa? sangat-sangat teliti dan biasanya orangnya udah kuat ini biasanya, kuat bahasa Arabnya, balaghahnya, kemudian faham ilmu bahasa Arabnya sehingga dia bisa merancang, bisa apa? Nah, merancang dan juga bisa meringkas suatu kalimat yang kalimat itu sebenarnya apa? Ada keterkaitan dengan pembahasannya. Wa huna yumkin an naqul al-mu'idul mubdi. Nah ini. Di sini mungkin kita katakan lafaz al-mu'id al-mubdi fiha bara'atul istihlal. Di dalamnya ada bara'atul istihlal. Ya semacam nah barakallahu fikum kepandian atau kecerdasan yang dicurahkan apa dengan untuk mempermudah pembahasannya dalam kitab tersebut karena ada awal permulaannya. Naam, li'anna al-usula tarji' turja' ilaiha al-furu', ya kan? Dikarenakan usul Eh, landasan pokok pondasi itu kan dikembalikan kepadanya furu' cabang-cabang yang ada. Paham ya? Kalau tarji' tarji' ilaihal furu Berarti semua cabang kembali pada usul. Ya enggak? Semua cabang kembali kepada usulnya kan itu. Naam. Wal qawaid naam tarji' ilaiha al masailu. Sedangkan kaidah-kaidah semua permasalahan juga kembali kepadanya. Allati tatafarra' alaiha yang permasalahan tersebut tercabang tercabang apa? Tercabang naam di atas apa kaidah tersebut fafihi ibda'un wa fihi i'adatun. Di sini secara tidak langsung ada ibda, pemulaian, i'adah, kemudian apa? mengembalikan atau mengulangi. Paham belum? Paham soalnya ya? Keterkaitannya paham soalnya? Jadi al-mubdi itu maksudnya adalah usul, al-mu'id maksudnya adalah al-furu'. Nah, seperti itu. Qauluhu mu'tin nawali kullaman yastajri. Mu'tin nawal, nawal itu apa sih nawal? Bil kasri Wa mu'ti ism fa'il mudhaf ila maf'ulihi al-awwal. Mu'ti nawal-nawal itu ata artinya. Zat yang memberikan pemberian. Wal maf'ul tsani kulla. Mu'ti nawali kulla. Kulla maf'ul tsani. Maf'ul awalnya mana? Maf'ul awalnya nawal. Nah, barakallahu fikum karena ism fa'il boleh mudhaf kepada maf'ulnya. Ism fa'il na'am. Kata beliau wal maf'ul tsani kulla amal fa'il wa mustatirun takdiru huwa mustatir jawazan huwa. Ai Allah azza wa jalla mu'tin nawal, ai mu'til ata. Maksudnya Allah Taala zat yang memberikan apa pemberian. Kullaman yastajri man yastajdi ai kullaman yas'al, ya enggak? Allah Taala memberikan suatu pemberian setiap orang yang meminta. Nah, wal istijda huwa talab. Istijda artinya talab, meminta. Setiap orang minta Allah Taala berinya. Fal makna anna Allah azza wa jalla yu'til 'ata kullaman yatlubuhu minhu masyaallah. Maknanya adalah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memberikan semua pemberian, memberikan suatu pemberian kepada setiap orang yang memintanya. Liqauli ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dikarenakan firman Allah Subhanahu wa taala dan telah berkata Rabb kalian, berdoalah kalian kepadaku niscaya aku akan kabulkan untuk kalian. Wa qaulu ta'ala, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qaribun uzibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Naam. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, katakanlah diriku dekat. Aku mengabulkan doanya orang yang berdoa apabila berdoa kepadaku. Nah, apa kaidahnya masalah ini? Ulumun fi dzatihi qaribun min ibadihi ba'inun an khalqih. Naam. Dekat dari hambanya di atas. Nah, barakallahu fikum sesuai dengan zat Allah Subhanahu wa taala terpisah dari makhluknya. Wala siyama fil awqat awil amkinah awil ahwal allati turja fiha ijabatu du'a masyaallah. Terlebih-lebih lagi di waktu-waktu dan tempat-tempat dan keadaan-keadaan yang diharapkan padanya apa dikabulkannya doa. Kalau waktu kapan di antaranya? Bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamah. Kemudian apa lagi kapan? seperti malam terakhir. Kemudian hari Jumat setelah asar. Kalau tempat apa contohnya tempat? Tempat yang bisa dikatakan lebih memungkinkan dikabulkan doanya apa contohnya? Eh? Apa contohnya tempatnya? Antum? Contoh tempat. Apa? pada Arafah atau Mekah dan Madinah secara global ya. Nah, barakallahu fikum al-haramain. Kemudian kalau ahwal keadaan antum kalau keadaan safar apa lagi? Apa? Sahur. <laughs> Kita sahur terdolimi. Nah, itu juga masuk juga. Naam, seperti itu. Fal auqat kal akhir lail, auqat seperti akhir malam wa bainal adzan iqamah antara adzan iqamah wal ahwal keadaan kaqaulil insan sajidan seperti keadaan orang ketika sujud juga dikabulkan fa inna aqraba man yakunul 'abdu min rabbih wa wasajid karena sesungguhnya keadaan seorang hamba yang paling dekat terhadap Rabbnya itu ketika dia dalam keadaan sujud wal amakin dan tempat-tempat kalau amakin allati yutlab fiha ad-du'a nah seperti tempat-tempat yang apa yang eh, yatlub fiha yang seseorang itu meminta yang atau yang seseorang itu meminta padanya doa yatlub berarti ya Yatlub atau yutlab? Kalau amalkan alat yutlab fiha doa atau yatlub fiha doa? Ayo na'am. Seperti tempat-tempat yang apa yang doa itu diminta pada tempat tersebut, fitul at ketika tawaf, kalama kan fadilah seperti juga tempat-tempat yang ada keutamaannya, al-Makkah dan Madinah atau yang semisalnya. Ad-du'a fiha aqrab ilal ijabah minal amakin ukhra. Berdoa padanya itu lebih nah memungkinkan dekat untuk dikabulkan daripada tempat-tempat yang lain. Nasallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.